Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rafi'atu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Ute makalah kang kaping li, kang kaping papat iku an Abi Bakr Siddiq sang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dawe az-zulumatu khamsun utai barang-barang sing mari peteng mari gelap iku khamsun ana lima. Minal asyai sang berapa-berapa perkara. Kegelapan iku ana lima. Wasuruju te pira-pira penerangan to lampu bidomata ini klan domah loro asuruju. Jam usirojin jame lafat sirat. utawi piro-piro lampu penerang laha maring dulumat ya khamsun ku lima minas sifati sing pira-pira sifat siji hubbud dunya iku dulmat unte seneng dunya iku dulmatun iku mari peteng li li anna hubbat dunya yuki uki sanumi ba'na apa hubbat dunya fi syubhati ing dalam pira-pira barang sing ora jelas subhat. Suma fil makruhati mongko nuli numi ba'na ning barang-barang sing makruh. Bar makruh suma fil muharramati mongko nuli numi no ing barang-barang sing haram. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli utawi seneng dunia iku rasul kuli khoyati ya, ate niku kepalane utawa punjere saben-saben kesalahan. Kesalahan apa wae mesti dimulai sangka seneng dunia. Rawang riwayat hati sebal bihaki Imam Anil Hasan Al Basri sang Hasan Basri. Kala ada sapa Ghazali Imam Ghazali wa kama anna hubbalan kaya sak temne seneng dunya rok sukuli khotiatin. Dadi kepalane saben-saben kesalahan buhduha. Mongko te gedeng dunya rok li Hasanaten, iku pangkal to ini saben-saben keapian. Wasiroju tekang madangi laha maring dunya atau zulmati dunya Petengin dunya sing madangi apa atakwa iku takwa. Ikhtirazu te sejogo pito atillahi klan taat Allah jogo an uqubati sanging siksane Allah. Ruwiya dan riwayat nopo anna usat temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ala dawuh sapa Nabi inna kalam se'an. Inna ta saat temne sira lam tada ora ninggal sira aning perkara. Kowe ora ninggal sesuatu itiko Allahi krana wedine Allah taala illa atau ka kecuali paring sapa wa ka ing sira khairan ing sing luwih apik di bangsa. Kamu tidak meninggalkan maksiat sing cara zahir enak kecuali nanti diganti Allah sesuatu sing lebih enak luwe apik. Rawang riwayat yang hadis sebalik Imam Ahmad Imam Ahmad wa Nasai lan Nasai. Wa dzambu te dosa zulmatun peteng. Wa siraju te sing menerangi utawa sing lampu, nglamponi lagu maring adzambi wa tobat tobat. Ruya den riwayat nopo ana sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi, "Innal abda saat temne kawula." Ida akhto analikane salah sapa abud khotiatan klan salah pisan. Nukitat mongko den capno. Fihi qalbi ing dalam atine abud apa nuktatun apa cap utawa bekas ya bekas to cap nggih sami sauda wengkang ireng. Ketika seseorang maksiat itu pasti terpatri ada hitam-hitam di hatinya. Faida huwa mukonalikanu te wong unaza'a iku mencabut sapa wong. Wastaghfar lan istighfar sapa man wa lan tobat sapa man. Sokula mengko dadi bersih apa kalbu atine man. Yang ngangge kof jenenge. Sokula mengko dadi bersih apa kalbu atine man. Wa in ada lamun bali sapa man sida mengko den tambah napa fi ing dalam nukta apa fi ing dalam nukta hatta tak luas sehingga jadi mayoritas sopo nuktah ala qalbihi ing hati ini wong. Jadi ketika dia terus maksiat, maka bekas kehitaman itu menjadi mayoritas mendominasi hatinya. Nah, mendominasi bahwa teiki ku arronu sing dikersano Aron itu mana ne nopo ya. Kiye ku anak neng nglindih, maksudnya mereka aron itu jadi nopo, tayang. Tayang sing dadek no nggak sensitif, nggak peka, nggak nggak berfungsi lah. Ati sing mestinya jadi kocok benggolo, jadi mirah itu nggak berfungsi kok ala dikang. Da karo kang nyebutu ing lati sapa Allah taala wa taala kala bal rona ala qulubihim ma kan yaksibun. Kala tenan. Mesti tenan wong kafir kelakuane ngono. Ana nih kala aja nglakoni barang sing elek. Wae kala teng Quran niku kalih. Bal rona balik no ala kulubihim ing atase atine wong akeh apa ma perkara kanu kang ana sapa wong akeh yaksibuna iku nglakoni sapa wong akeh. Rawang riwayatna hadis sapa Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wal qabru te kang aran kuburan, kuburan ya matun peteng Wa siraju te lampu lagu maring kuburan iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiyah dan ruwiyah tanpa anawa saat temen kanjar sallallahu alaihi wasallam kala dawa sapa Nabi inna wa saat temen wa ta'ala harrama. Iku ngaramno sapa wa ta'ala alam nari ngatasen neraka, apa ngaramno mangko la ilaha illallah. Yap tagi kang golek sapa man biya kelan la ilaha illallah wajah wa ing ridane Allah. Riwayat ingat riwayat nang hati sapa Al Bukhari wa Muslimun. Wa ruya annahu qala mangko qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al jannah. Mandi sapane wong kala ngucap sapa man la ilaha illallah mukhlishan hal ikhlas. Oleh nglafadzno pancen ikhlas dakhala mung kemancing sapa man al jannah ing swarga. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha. Fama mongko iku te apa ikhlas wa ing no la ilaha illallah qol Dawu sapa nabi antah juzaku Eng yento menghalangi apa la ilaha illallah antah juza. Eng yento menghalangi apa la ilaha illallah kumeng sira kabeh ngalang-alangi angkul lima sangi saben-saben perkara haroma kang ngarepno sapa Allah Allah alaikum ngatasi sira kabeh. Jadi mana ikhlas itu la ilaha illallah itu telah sukses menghambat kamu dari semua yang diharamkan Allah. Mana jadi pengakang songko maksiat. Nah, sing lafat ngono berarti ikhlas. Rawahu ngmateng hadis sebal khotimam khotim. Ila dindawna pengene sabat wasya auti pitu pira-pira perkara tunawiru iku iso madangi apa sabat asya al kubur ing kuburan. Ada tujuh hal sing dadekno kuburan iku padang awaluha al ikhlas fil ibadah. Utai kawitane sabai wa al ikhlas ikhlas fil ibadah ing dalam ibadah wasani kuburul walidain ngapi wong tuwa loro. Wasali silaturahim silaturahim wa roba iku Allah yudia. Yen to ora nyanyiano sapa wong umrohu ing umure wong fil maksiati ing dalem maksiat wal khamis wal la yatarfi yen to ora anut sapa wong hawa ing hawa nafsu neman Wasa disute kang kaping 6 iku ayat cita-cita yen to tenanan sapa man fitoat ing dalem taat wasabe iku ayub sira. Yen to ngekenge kono sapa man dikrawah eling Allah. Wal akhiratu te akhirat zulmatun yo ya peteng. Aili kasratil ahwal ikrona ke prahara. Wasiraju te sing madangi lah maring akhirat utawa zulmatil akhirat wal amali sholihu ngamal soleh. Ruwiya dan riwayat nopo anahu saat temen Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ada sapa Nabi. Inna wa saat temen wa yuhibbu seneng sapa wa taala Ayuk khoda. Enjen to den lakoni apa biru khosi kelan kelawan rukhsah-rukhsah pangeran. Ayuk khoda enjen to den lakoni apa biru khosi kelawan kemuran-kemurane pangeran. Kama yuhibbu kaya oleh seneng sapa wa taala Ayuk khoda ento den lakoni apa bi imihi kelawan ketentuan pokok-pokoknya pangeran atau kewajiban kewajibannya pangeran. Inna wa satamna wa ta'ala ba'atha ngutus sapa wa ta'ala ning ingsun bil hanifiyati lan agama sing hanifiyah. Sing condong, maksudnya condong menghindari barang batil menuju barang hak. Wa hanifiyah itu selalu berkecenderungan benar itu jenis hanifah. Asam hati kang gampang. Rupane dini Ibrahim agamane Nabi Ibrahim. Ruang wonten hadis 11 Ibnu Asakir Ibnu Asakir. Waruya lan tinwat napa ana sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi addu al azaima. Adu nglakoni ya sira kabeh al ima ing barang-barang sing pokok, sing wajib. Wakbalu lan nampa sira kabeh ar ing kemurane pangeran. Nek sing yo. wajib ya kadang-kadang tinggal. Aja lakoni terus. Wada'u lan ninggalno sira kabeh anasa ing manusa. Manusa umbarno. Fakot kufi itu mongko teman-teman dan cukup sira kabeh anas. surahul khatib. Ruya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi malam yakbal Allah. Mantis apane wong lam yakbal ora nampa sapa man Allah ing rukhsae Allah. Orang yang tidak nerima rukhsahnya Allah Ta'ala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo di identitas isin ninggal. Kalau wong biasa puasa Senin kemis, saking terkenal puasa Senin kemis sampai muka napa isin. Iku dosane kok Gunung Arafah. <laughs> Wis hadis iki apa lo gue ra puasa Senin kemis. <laughs> Jadi alah kenapa ora puasa Senin kemis nompo rukhsahe pangeran niku ora nampa jeneng gak ngelakoni. <laughs> Karena mengkau naik wali ngata si mamlat ismi yang dosa apa jibali arofa iku koyok gunung arofa. Jadi pangeran yo aneh, aneh sing ape tapi. Jadi misalnya ono wong mau Quran kok yakin rati sepuro iku dianggap ngenyak Quran. Wong wukuf ning arofa kok nyongko dosane ra sepuro dianggap ngenyak pangeran. Mulane ono wong wali iku mergo Di Dene wong ndabrek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi Ya, jadi ke daftar wali lewat jalur nopo Debleng. Tapi potongannya ya tetap rawali. Mengenai serabakan. Jadi wali ini gampang. Jadi ini kok ada dadi wali wis bejane wong. Gitu. Enggak tak terangno carane dadi wali sing gampang-gampang nak mbok bar Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. <laughs> nah ora tak sidang dong kok. <laughs> Yo ya, dadi kan ora dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenangno. Rawuh ngrawat hati sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun. Wasiratu tawi siratul mustaqim dumatun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yakinu yakin. Wa te kang yakin utahki ku tasdiki ku benerno barang sing tasdik. Tahki ku tasdiki. Iku tahkik dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil ghaibi kan barang ghaib. Ini sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. ku tasdiki ku duwe akurasi benerno bilhoi pi klan barang koib carane pi bi izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben sing no kemamangan bi izalati kulli raibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing no kemamangan pun kula bela nggih saking awal wal makola rabi'ah kula terangno ya Anabi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu dawe adzulmatu khamsun dawe Abu Bakar kegelapan itu ada lima di mergo Abu Bakar wong soleh, nak kegelepanu yo luwe akeh. Dadi rap ora pati apal nak jumlahe akeh ora pati apal. Roy mu piro? 5. Nah, zaman akhir ora terima 5 ribuan nopo Ribuan. Nomor siji hubud dunia. Seneng dunia. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia atau apa saja yang murahan iku darani dunia. Kalau terang no, ya, definisi dunia. Dunia kata dana ya dunu dunuan. Ono sing ulama nasrib songko dania, dania terus ditakfif hamzai jadi dania, dania terus ditakfif hamzai jadi ya dania, dania terus ngikuti wajan fula jadi dunia. Jadi agar barang sing hina itu jenenge apa? Dunia. Atau barang sing dekat itu jenenge dunia. Mergo maknane dunia saiki, dana iku nih dekat. Akhirat nanti. Srungokno <laughs> nawa kok kue suwe sesuai paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan, kayak sujud, kayak sodako, kayak ngaji, itu randunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, suwargo pun kadang dikritik pangeran, nak wayai perlu dikritik. Karena ada konteksnya, apa ada apa? Konteksnya. Misalnya begini, e, saya punya kitab namanya Khilyatul Aulia atau Bakotul Asfiyah. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab Induan Ikhya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana kibul akhyar uh, sejarah orang-orang pilihan tu nginduk nginduk kitab nomor Khilyatul awliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Kutil Kulub, ini karangan Abu Talib Al-Makki. Dalam fakir tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau ndak namanya muhtarik, bikin-bikin. Memang sarannya ulama harus mutabik, dia hanya pengikut, tidak boleh apa kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, no? bid'ah. Kalau terang, no? Di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia tak ngama. Dunia itu seronok bener, dunia itu nggon batang. Pokoknya dunia itu jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap perebutan be asus. Pokoknya ngomongnya sudah dindin. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali belum ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia aku lihat terus dia biasa lah orang sufi terus milih dhewean terus orang lakoni popo, ngerti-ngerti lesu. Kok mangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau Sal Sayyidah, Sal hadas Sayyid. Kamu tanya hadas Sayyid, maksudnya Sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu, maknanya Sayyid itu masih apa? Eh, Sadat maksudnya bukan bukan Habib, bukan kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau Habib itu ya Nabi, kalau Sayyid Sada itu Sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Eh, makalahnya, dalam apa? makalahnya. Terus kata Ube bin Ka'ab dan ini menurut saya benar-benar sekali dan kamu harus mengikuti Ube bin Ka'ab. Dia adalah termasuk enam sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ube bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihat lihadidar karena kenangan di rumah ini, mana karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini. Nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahad di dunia miyar. Dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini karena dunia itu mahal lu sujudika, lu rukuika, mahalu pokoknya dia ngarah marah Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah daniah, suatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau kalau misalnya orientasinya itu kebesaran, kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. <laughs> karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran, di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin sekup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran, kemudian milih DWA, NSKB, kersane pengiran, CDCD, kersane pengiran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia, karena motivasi kamu adalah al-kasal, apa mah, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah faham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh, no wong-wong alim, wong fikih nak kit manul ilmi ku haram. kit manul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi ini fakih mau kulit dia wes tok hakikat sembrono. Oh tak tobat no tenan ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo koyo sak dure ahli nopo fakih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi napa mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya gitu digerakkan, gerakan ekstrim. Makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, <laughs> tidak mulang. Kalau saya bahasa saya kira repot terus. Faham ini penting kalau terang. Jadi kalau ini malah ya. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran itu dunia sing songkok kata dani ah sesuatu sing murahan, sing ed, enteng, sing nafsu iku jenengin apa? Dunia apa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah itu jenengin dunia ini masruatul akhirah. Maka dunia itu di dua status apa? Siji masruatul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu kue nak randi duit, sak penat penate urip terus gak, merasa nggak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu. La'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat fa'ana fit dunia. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu surip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering dungo Allahumma tawil umrona sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa umur itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masyruatul akhirah tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang dungo ya Allah jika sebaiknya saya mati mati saja itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan yang sudah arogan yang sudah tidak jelas maka dunia ini punya dua status sekaligus jika prospek bagi anda untuk masyruatul akhirah maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, no? mereferensi dunia. Ini penting kulatur. no. Kadang-kadang musufi kemudian goblok, ora ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknanya salah. Lo gue nganti nih akhirat busu warga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul akaminal. ula itu lebih baik ketimbang dunia ora kok kue nak neng dunia, aku nak sepemelek neng akhirat Apa orang orang ngono nak neng dunia melek neng akhirat luwih parah. Kayak melarat tem cek ini kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Sampeyan neng akhirat kayak iso dunia dunyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat so dunia dunya lor lah nak akhirat pina Aku yakin ora luwe lorol, tak jamin. Ngeraine kan ketorona. nak Keliru omongan aku neng dunia lorol lah sementing nak akhirat pina itu tidak bisa. Kue nyifati dunia nggon loro iku serapati ridho be pangeran. Berarti kayak tiga iso ngopi rasukur, tiga iso mangan rasukur, anaknya nyifati dunia loro. Berarti rapati ridho Umalah pangeran. Malah plus no sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Cuma aku loh pengurus bawa ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira tak safa dia ya, biar no karena ini penting kalau terang. No. Ya. Makanya Imam Syafi'i masyur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggak saya kutip ya. dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Fakihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wahi iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fakih fahada qasin lam yadzuqal buhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu itu masyhur. Eh, di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau nggak sufi ya fakih. Kamu jangan jadi salah satu. Fakih adalah orang sing kosin, itu kolbuhu kosin, hatinya itu keras, hati ini atas. Lam jatuh kolbuhu kos gak ditakwa belas Wong fakih orang ditakwa plus, gak diempati belas Tapi orang sufi itu wah ada jauh ini malah geblek malah parah meneng. Sing situ atas hati ini situ geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i aja ya, protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fakir. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fakir itu punya aturan. Misalnya kalau ruko tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa belakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Bakulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rontok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wae wong fakir amelok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini salatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, fatihahnya nggak sah. Jadi sing sufi, wah semane nobatno ora iso sholat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat, nggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala kali Joko ya ono fatihah mau meneng tok. <laughs> Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini orang gelem bina tapi muni rasa. Sing sitok goblok, ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek neng satu kesah, kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas sadine tadi. Kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufia, tidak fakih. Makanya nggak masuk, <laughs> nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufia ndak, Fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu tapi alhamdulillah saya ndak dua-duanya. Ya. ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji Fakih? Kayak tadi misalnya. Sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina. Itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Teko nih kulo, Gus, dunia rusak sementing saat ini kini ngatah no istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di supura pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang. Memangnya kau iso di supura pangeran ketika kau sugara zakat. Memangnya kau iso di supura pangeran wis kere ranya masjid teko Jumatan, bareng rokok itu usep-usep pojok masjid bar mulai. <laughs> Enak eh. Ono keran coplok istibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Sekiranya ya urun gawe kran, misalnya orang ngono ya urun masjid ya nyapu-nyapu, sing suge ya urun duwe, sing alim urun mula. Kok enak dunia anggap rusak terus kabeh dhewean meneng ke kan kedhewean rokok ora tak baturi ya mendingan. Ndak bisa sufi seperti itu ndak bisa tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kue sok tasawuf, awan serondok oleh Saking ekstrimnya beliau. Nah kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah kusyirah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kue. Sufi-sufi yang belajar fikih. Kenapa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman nus rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika rakan dandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lah ini itu jenis fakih. Ini ndak, kamu punya pemimpin hanya dua atau tiga lah biar nggak nyindir. Tiga atau empat lah. Ketika empat ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang empat itu goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama satu dua orang, tiga empat orang? Gampang aja cari alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, kusil ini pemilu, lima tahun cepat. Mustafa Ruhin jokno jadi calon presiden. <laughs> Nak kemen jadi negara tahlil. <laughs> Karena dek Devi ya, ngomong ekonomi ya raiso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ya ora roh dek. langsung dibagi bagi-bagi. <laughs> Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasarkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Ndak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking kem, nak ono mah kecewa mbek makhluk itu. Terus ya Allah, terus akan akan dunia ini runtuh. Ono pegatan saake saya kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran angannya manusia gue ente entean. Allah nanti ngendikan gini mas dalam pegatan. Unik ngendikan di pangeran. Ya rodok manek nong pegatan. Wa iya tafarroko yuhnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarroko jika dua suami istri bercerai yuhnillahu kullam min saati. Bahkan satu-satunya persatu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak uang pegatan terakhir lebih makmur dan kenangannya untung pegatan mas mas disi aku untuk bojo sing disi Aduh, selemu, goblok. Enggak sing lanang karena bosen di judisi yang nuntung saya gitu bojo kona, bojoku yang dice Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau gerutu tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang di pemimpin di mereka cek urip pantas di demo kan es mati gue kelangenan. <laughs> Kelakuan kok ngono, mulai dicek nganti saya ini. Kiai juga gitu zaman di dikerwiti, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dicek. Iku ra ya coba enam enam Pak Karno dikritik, Orde Baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsa mau presiden toh, Nabi ku kan mukjizat ku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jadi masyarakat tuh mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu kudu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Dianggap nabi Harry and Potter. Jadi <laughs> nabi itu mujizat kok mulang. Mulang itu meng mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat, Caraku nabi-nabi di sini di tongkat telepon, mat. Jadi seru apa? Seru main sebelah, pokoknya seru lah. <laughs> Nabi sempat tertarik. Ya kepengen ditung nggak tahu Nabi gua. Kita ya kita ya sangar lah. Wah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa tongkat nggak ono sing ngelawan blus terus kecemplung segoro <laughs> kan ya seru lah misalnya ono Yogyo macam-macam truk terus likui faksi do tenggelam kan seru lah apa nah jarak jawab pangeran dulu tuh dia mat jok tongkat gampang nah masalah tongkat sekarang ngetok no kan gampang tongkat itu e. memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikei mori terus dikei minyak ya ora no wit diketokno mangsamu. Wong sing hebat tuh sing nyekel dol-dol ora apa. Ya jajal tuh kate Musa tak kene kowe. iki ya ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ya ora piye-piye. Lah nek patu jek aktif fak Turki nantang Israel duel langsung. Lah wong ditongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak oh. Sing sakti ku sing nyekel dul-dul ora kok perkara tongkate. Nah, dhisik sono HP Nabi Musa, HP Nabi Musa ya luar biasa cara Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen. Jawabnya pangeran unik. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl. Mat kok gak eling. Apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utia Musa min qabl qalu sikhroni tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae, Man. Gue mujizat ora padha wae. Wong nak trai berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada saya saiki misalnya serokok zaman Mbak Arwani, Mbak Zuber. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Wong saku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya, kadang ya wong komentar. Gus Bayu ora zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Engko bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogya misal saiki ora koyo zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Ya tidak juga kan, sak rohku kayak nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet wong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian di mujizat Nabi Musa jadi pangeran awalam yakfuru bima utia Musa mingkop. lalu zaman Musa terus doa iman mat. doa wae gue masuk gue tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae iman. Gak usah mujizat mujizatan mulang wes nggak ada lo kulo lo mau tawani pangeran mujizat kok sangkare Musa. Kulo beten purun. No? Ya perkara kok malah lucu. Nabi kalor ngidul kok tongkat. Nabi Musa itu tongkatnya biasa kan, sing kodang ke wong. Lah saiki ejek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likui faksi tutup swabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus raja Tayyib manggon kono. Eh. <laughs> aneh-aneh Makanya penting, yang dikatakan mukjizat yo ya ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan, ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwe iso lah. Wali ku jalur akeh. Ya, Alim yo ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat yo iso dadi wali. Syaratnya ridho ra kepengin sugih. Ya syaratnya melarat jadi wali ridho, orang terbersit kepengen. suka ya ratau menilau lau umpama aku di duit ras jadi wali, muni umpama tok gue serat jadi wali. Jadi final lau taftahu amala seton karena mengatakan umpama itu buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya apal Quran, apal ribuan hadis. Ayo nak zuhud kutub syaratnya radhi HP rawi anan. Nak fakir rawleh diangen-angen, ayo milih di. Apa rasa jadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya lingnya pangeran suwengi tapi sesuci ini keliru. Masalah di dia anak bujo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus mau la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe dok, terus buat sebut jenenge tok, kau nunjuk wedak rambut i, nunjuk mangan rambut i, terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran gue opo. Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud, Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan su, suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah, senang Allah kok aman Allah, Allah semengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak harus darani wali. Oh, nak darani wali ono salam template wah apa-apaanan. Lan cara bapak, <laughs> bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali udah melete keren aku jadi tak top aku jadi. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali jadi gula, wong salah templek ngekei duit. Tapi nak wong alim darani wali sing jadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin mau no, nak segi wali, nak jadi dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin niku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam templek terus nggak balo merek rokok Ruhin, misalnya rokok apa ya terus no. Tapi umat dapat apa coba? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Caranya sesuci biaya, caranya zakat, biaya yang wajib zakat apa saja. Caranya dekat. Tapi saya gak wali kalah be, apa wong alim kalah be wali. Kalau ini diceritani Gus, kalau ndak wong alim Gus. Ter, jejer be wong terkenal wali, kurang harus salam salaman beda nih. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok nomak maknane nih Jawa Timur. Serau terang nomak maknane opo. <laughs> <laughs> Wah kere. Wah gue apa dua wong mau kasut to. Nek nek kasute perkara hasil iku. <laughs> Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kocok kulon niku sing. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keleng Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fakihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah nengok. Dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungin masjid busuk pikir wiridan. Tuh ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar, ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang khed? Siapa yang tanya tentang ghanimah? Siapa yang tanya? Jadi yas'alunaka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? dibagi wa'lamu anna ma ghanuintum min syai'in fa anilillahi khumusahu wal rasulullah seperlima. Ada yang tanya lagi, "Wa salu naka anil makhid?" E, istri saya cara ngangkat tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over, terus disebut itu istihadah apa? Itu ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kulo kata lalu tak kasihkan siapa? Ya salu naka madayun fikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngono coba jika seseorang terkenal wali itu paling sing untung Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Sing kritik aku enak aku kualat, aku ra wali kok ngritik wali. kau ya, cuma melok melo Karena apa? Kita ini syafakotan di hadil umat. Kita kasihan umat ini mencintai kiai. Kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu Masyur kan di sebuah hadis, sama cari di mukadimah Majmu, di mukadimah ikhya hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dungu ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu yes, ya, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah ini. sabuknya mulang aturan aturan di pangeran. Nabi ngadek, kemudian Nabi bilang gini, e, eh, kila ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna waha. Mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah. Insya'a ajaba wa insya'a Lah. Kalau Allah mengendaki ya disebadani, kalau ndak ya Enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa inna ma bu istumu aliman. Memang sing jenenge nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba nabi itu jadi nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan caranya tawaf ke Ka'bah begini dulu tawaf itu wudhu dulu tawaf itu bawa hubal lata dulu tawaf itu dengan penuh kemus Rika Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf tujuh kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala isaf. Nanti di marwah megang nailah. Setarnya gitu. Dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang isaf dan nailah. Harus dibongkar dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah itu nabi sehingga saking ekstrimnya sahabat tuh dulu gak mau disuruh sa'i ndak ya Rasulullah kita ndak sa'i tempat yang dulu kita sirik di situ karena kalau sofa setarnya pegang isaf, nanti kalau di marwah pegang nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al marwata min sya'airillah faman hajjal beta wa falajunaha fala junaha. Istilah pangeran fala kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Kenapa? Aturan main. Lho kalau wingi pasanan wingi ini kalau mucal nopo sampai nanti. Kalau min mucal Minhajut Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Kita fikih. Mergo kalau nunggu mangkel. Kadang wong alim terus darani wali, nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nah kula tak wamuk tenan. kue nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki lo badin numpak sepeda motor ndongakno selamat. Wong belajar ya ora kok ndongakno selamat. Mesti ini aku takok sik carane numpak sepeda motor rupiah lagi nggak no selamat. Wong isi sore ya mesti selamat. Iki rong isi orang iso pun. Ya iku lo badin numpak sepeda motor no selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, tak kok syarat rukunnya haji baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji. Mabrur. Oh nak tonggok kula tak pisau itu. Untung ngomong rembang rawat tak kula. Jadi orang ono sing wani. Agar mereka haji, Gus kula berdekaji haji supaya sah ya Gus. Tak ulang Tak ulang tenan begitu. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekoni manasik di no. Napa? Kadang ya orang tekoni manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari hajar aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah satu meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek apa pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua kalau terlalu dekat kiswah Ka'bah itu mulat tokah bitib. Kak kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh wadah orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah lagi kaji marugi kalau gitu terus dungo nangis. Belum nangis servisnya akeh. ini apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing juk dungo suge, gini nangis tenanan oleh nyangon itu Akeh. Okay. Nah, cara bapak nangis yo ya seruwet teman. Ya, wis sanangis nangis nangis anak anak jadi kiai. Pok ulang nak ragil lemes buat ban ngono. Tobat song ini tobat ya, marah ini utaknya ini marahin. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong rai sono pak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Jadi orang rai sholat, itu nggak dongakno sholat kulo nunggu makbulah. Makbulah mbahmu takbir raro fatihah raro ya kabe itu ada urutan. ya itu lama. Jadi makanya Rasulullah hanya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats asfihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran tuh yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu artinya apa coba? Mulang kan? wa membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya sampai tiga kali sifat. Tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayatika artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum artinya apa? Mulang. Wa membersihkan bersihkan mereka. Membina artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, Gus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang ngamini karena doa jenengan mustajab. Mohon ngaji sih, nak ngaji kok tak dengar, nah eling, nak ora yo ya wis. Ya guys, oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah deh. Ulang Bukhari ya guys, kalau ngaji Bukhari ya, pengen, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh, sekitar dua jam. Habis itu lagi dongol dengar arep kalau Kula sederhana Gusti, bocah-bocah niki mungkin mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, puron mulang kedunya. Nah, Amin ya, amin. <laughs> Padahal di antara mereka kita ada sing donga pengen rabi, perkara wis tuwa. <laughs> Ayo kalau dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat um-, umatnya Kanjeng Nabi purun mulang, purun nopo-nopo teng masyarakat. Wes ikut to amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zino. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikewetok, oh, virginity ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdir gimana terserah gayanya kiai masing masih mungkin Mustafa no payudara dari ku mungkin ada corak penyerap jadi nanya <laughs> rukun dua pinter menes ya, karya apa dikepetok barokahnya tahdir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita poro kiai berapa ribu juta orang yang nggak bodoh nih mergo oh, apa jadi ilate apa digunting Malaysia ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan uang yang masif sudah jeling Allah terus gak jelas ini. itu perkara apa? Lu kalau itu selingan gak apa-apa kan ya satu jam setengah jam. Lian itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya tapi, ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit ya nyewa nyewa kan orang nganggur nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih ya. Ojo nyewa aku wis kiye gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiye gede. Wis salami templek kadung rapa antes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Lah jane kiai ngundang kiye-kiye cilik ah Kiye gede resiko. Ya, misalnya mulang fakih ngongkon aku, wong wis sepakat. Nah, kok kowe kan sangoni 200 kan cik, pantes kan ya. Kowe piro, Mas? <laughs> Nyoro. Malah dari bangun kiai cilik ku tak bangil juga, Kalau nak kiai gede wong nyalami tembak sidik ya izin. Nak kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit, ini kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmu nerangun tapi akhirnya ya sedok kono wae, makome sedok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi ndak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya ya ngaji ulama Dulu kat, Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf gejol-gejolokan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Saiban Ar-Ra'i. Ini nak gejol-gejolokan fakir lucu. Kira rasa tersinggung sebagai partai fikir ya rasa tersinggung biasa. We. Imam Syafi'i itu sering dolan dengan Saiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, misal atas al hadal badi. Sak jenengan takok ung desa ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan mata fi zakat. Zakat cara kue bi. Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog lah dialog Imam Syafi'i dan sebenarnya. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala atau awala madzhabi? Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jari Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Madzhabku aku serah dewi. Lapa tak kok gue? Ya rada canggih melek tapi lucu. Nak cara aku ya zakat itu wajib gue sopo wahai. Cek kere, cek suka ya kafir wajib zakat. Lah terus aturannya pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajib zakat. Ya bener jare takok. Nak cara aku sebenarnya yo bener, saiki aku takok. Wong melarat iku dunyane mesti halal saya Saiki misalnya ana lapangan ning diso terus ana dangdutan mbok pengajian mbok hol. Mau tuku rafia tok. Terus digo parkir, lapangane sapa? Lah aku takok. Lapangane sapa? tak diso kan? Modeknya tuku rafia terus koyok berhak sing untuk duit kok parkiran. Lah nek ini, loh, aku fakir, apa fakir saat desa kowe tok. ini kulu fakirin fitil kalkor ya untuk saham. Iya ya to Soal ini sing kerja untuk paling akeh lah mereka tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit saat so terus koyok paling kuwo. So, hasilnya biar jajal kan. Misalnya kue, Malioboro nolapangan, lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah. Berarti semua orang berhak. Paling sing berhak sandi, mbak Pak Jokowi mergo ya sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok petok? Jawab, gak usah izin, biasa wae. Lah hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nak melarat dunyane mesti pemenah wong melarat engkek tongkang gak asap. Misalnya Ruhin jadi kondektur bis. Sing numpak konco jalalen itu separuh digratisi gak Mbak Ruhin kira-kira. Digratisi, bisa sopo jadi Kere engkek. Ya Tara. Mboten, kok sampeyan santai mawon, santai biyahmu. Utawa melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobil wong. Terus aku ape lunga, aku tak anak santai. Iku gak sabto ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya, kabeh jari saya penerok cara pendapat kula apa pendapatnya jenengan. Ya cara pendapat temen pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenis wong sufi. Wong sufi sing roh feke. Jari Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras sih maksudnya wong sufi tapi cek roh Okay. Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudhu mikir iki banyune sopo, sing bayar listrik sopo. Urun ewu buat ewu. Paling enggak ya make itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, suka coba musuh suka suka melarat bagian rusak <laughs> Bareng kerane putung nggak ngerti dakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semarang suka do medit melane masjid rusak. <laughs> Merkong melarat lah ya medit lu melarat ya akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang lo parkir aja coba. Itu lapangan ini siapa? Lapangan umum apa edik nih? Kok iso terus wae edik nih mau urun apa coba? Rafia gini. Rafia udah hasilnya. Rafia gue rusak gulung. Sebelah gue. Biro, lima ngewu. Untuk ya biro kan. misalnya ono dangdutan. Untuk biro mus. Untuk nak biro lima ratus saya untuk. Angsal. Terus duit 500 sewu songko mentasarupkan lapangan. Iku wae ini tahu saat itu. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Kurang terus yang marah do demo. Jadi ngaji nih Gus Baik dibagi ya mari fitnah ya aku mau mau aku jadi tahu Benroh tuh dosane Cokok jadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok keos Indonesia. <laughs> Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran apa? Paling gak gelem istighfar napa? Gelem napa? Istighfar. Lah soal wong liya tak mengko cek mentolong melarat tok doyak ya. <laughs> Maksudnya kalau tiru dari Imam Syafi'i jadi ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki jari Imam Syafi'i, aku iku kodi, mosok no zakat wong melarat kan ya dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. jadi saya sebenarnya ya mau Jadi takok. Tapi <laughs> akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya Terus dari Imam Syafi'i, ya fakih ngene iki sing marai atiku bener. Aku iku fakih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih, na wong melarat. Tapi sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran, nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wadro la fakih wae sing wajibno infaku fisarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fisarra wadro Pas seneng ya sedekah, pas dorok melarat lah ya sedekah. ya terus akhirnya kelop. Nah, tapi Imam Syafi'i kan fakih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Ah, oh, kirilah ya tukang ngemel, eh, zakat, zakat. Ini ya kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya ada muzaki, ada mus tahiku coro fege. Tapi nak coro tathirul mal. Nggih coro tathirul mal nyucekno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok lima sewu ya zakat no biro nak persen setengah biro ini. Gak usah mikir memang sofa malah. Biro sepuluh persen lima 500 kan seket ya? Biro? Seket. Loro setengah biro? Rola saya setengah. Lah sih gue bono kota masjid dan lumayan giling-gilingan paling enggak, jadi robana zulamna anfusana ngerasa salah. Atau ketemu jada-jada yang pojok di sorat di Pak, Bu kayak saya ketemu. Duit apa, Cung? jadi kafaro sampai dua saham nih lapangan. <laughs> Pemena ibu-ibu, nah jangan merasa kei. Wus biasa bal-balan gue tau gue lapangan. Nah ibu-ibu itu ramal lo tau apa? Bal-balan. <laughs> Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa? Tapi aja terus demo ya nak nong parkir ya. Barno ae muga halal iki. Ya. Cuma ini cerita wong melarat lah sakjane aja muni wajib ya apa? Sakjane. Angel ngukumi melarat tuh angel apa? Rodok sensitif udah apa? Ampun nggih. Ya. Alhamdulillah min al mizan munta'ala wa mablagh ridha wa zinatul aras. Alhamdulillah min al mizan munta'ala wa mablagh ridha wa zinatul aras. Alhamdulillahi mil al-mizan mun ila ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan mun ila ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan mun ila ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan mun ila ridha wa zinatal arsh. ridha wa zinatal arsh.